Kemudian ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Ini ada beberapa riwayat tentang sabab nuzulnya ini. Ada orang yang mengatakan ini sabab nuzulnya ayat ini Nasoro. Orang-orang Nasoro. Yaitu ar Waktu itu kalau dikatakan ar itu kita tarik sejarah Rum dengan Yahudi. Bagaimana bencinya orang-orang Rum kepada Yahudi, sehingga Raja Titus dari bangsa Rum yang masuk Palestina waktu itu betul-betul menghancurkan semua bangunan gedung-gedung peribadatan kaum Yahudi karena Titus benci kepada Yahudi karena bencinya tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dihancurkan sama sekali jadi Titus itu sesudah kira-kira 70 tahun dari meninggalnya Nabi Allah Pak dari diangkatnya Nabi Allah Isa ke langit. Jadi semua tempat ibadat Yahudi dihancurkan tidak ada satu batu pun dari tempat-tempat ibadah itu dibiarkan, diratakan semuanya. Allah turun waman Allah memimpin mana dalam Siapa gerangan yang lebih zalim dari manusia-manusia yang men mencegah orang beribadat di dalam tempat-tempat peribadatan peribadatan mereka itu untuk menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat peribadatan itu. Jadi ada yang mengatakan ini kepada Raja Nasrani yang bernama Titus. Atau yang dikatakan Malik Rum. Sebab ada ayat nanti akan kita sampai baca ke situ alif lam mim Batir rum. Rum dikalahkan oleh kaum lain, oleh kaum Parsi oleh kaum yang tidak beragama kitabi, kitabi. nanti ada riwayat lain ada yang mengatakan tidak ini ayat bukan turun kepada raja Romawi tetapi turun kepada musyrik Quraisy di waktu Nabi dalam tahun Hudaybiyah akan masuk ke kota Makkah sebagai satu manusia akan tawaf akan umrah kaum kafir mencegahnya tidak boleh masuk tidak boleh kamu sampai ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Maka turun ayat waman adlamu mimman masajid Allah an yunkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Jadi ada dua asbab nuzul. Tapi yang sudah jelas bagi kita sekarang yang hidup baik ini sebab turunnya ayat ini adalah kaum ya- Nasara di Rum atau kaum musyrikin di Mekah waktu mencegah Nabi masuk ke Masjidil Haram untuk umrah. Namun satu kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu kita tidak boleh mencegah orang beribadah di masjid. Ini mengancam semua orang yang menolak atau mencegah orang-orang yang menyebut nama Allah di masjid. Ya. Kadang-kadang menjatuh takhrib farabiha itu dalam kata letter letterlet juga bisa merubuhkan masjid dan ini jarang. Kecuali Yahudi sekarang di Palestina mulai berusaha merubuhkan masjid Baitul Maqdis. Tapi bisa juga menjadi kata majazi yaitu menolak orang masuk masjid. Nanti misalnya ada orang mau berkumpul di masjid tidak diizinkan. Ini termasuk dalam waman Allah man mana Allah an yudhkara fi hasmu. Sebab orang masuk masjid ini apa sih maksudnya? Zikir atau Etika atau majelis ta'lim seperti ini dan tidak ada lagi. Itu dasar ajaran Islam. Tidak boleh orang di masjid jual beli. Khusus sampai Rasulullah SAW mengajar mendidik kita kalau kita melihat orang jual beli di masjid katakan mudah-mudah atau menawarkan barangnya di masjid siapa mau beli barang ini harus kita katakan kepadanya mudah-mudahan barangmu tidak laku. La rawajallahu tijaratak. Ini tidak gampang Nabi mendidik umatnya sampai begitu. Kalau tidak paling, kalau tidak saking sorongnya larangan orang jual beli di masjid. Lagi pula orang mencari sesuatu di masjid. Kan tidak kata payungku. Kan tidak kata sandalku. Kan di sandalku cari sandal, cari itu, cari ini. Harus kita katakan mudah-mudahan tidak ketemu yang kau cari. Saudara-saudara ini ada latar belakangnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengarkan baik-baik. Hikmahnya supaya orang masuk masjid ini cuma untuk ibadah. Cuma untuk belajar atau mengajar. Cuma untuk etika dan baca Quran dan pikir. Selain ini tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan masjid ini digunakan untuk selain dari ini masalah. Orang duduk-duduk minum rokok di masjid. Tidak boleh, haram. Orang menjadikan masjid tempat simpanan belanggur. Haram besar. Bayangkan kalau itu belanggur meledak di masjid, bagaimana? Bayangkan. Risiko itu. Kalau orang menyimpan belanggur di masjid sampai 40 atau 30 belanggur dan meledak, barangkali tidak ada satu batu ini ceket. Dan paling apes kalau di waktu Jumat 10 ribu orang di, di jenazah. Bayangkan kalau itu meledak di waktu hari Jumat, di waktu panas-panasnya suasana. Karenanya, hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya tidak menggunakan masjid ini kecuali untuk masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan ibadah. Dan coba di zaman seperti, bukan seperti sekarang, ulama melarang masjid ditutup. Tapi zaman ini baru kok tidak ditutup masjid, mungkin keamanannya tidak terjaga. Sang orang mau bangun malam. Kebetulan masjid ini ada empernya begini besar. Tapi ada masjidnya, tidak ada apa-apanya. Terus pintu. Tentu tidak bisa masuk. Karena itu masjid tidak lain hanya untuk ibadah. Ayat waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yunkara fi hasmu bisa juga mengenai kita. Kalau kita bekerja, berusaha sesuatu atau kita dandan-dandan orang sembahyang Jumat di kita bikin satu suara keras di, tong, di sebelahnya masjid sehingga orang tidak bisa zikir, tidak bisa dengar khutbah Jumat, tidak bisa. Itu termasuk yang man Allah man mana masajid Allah yang yunkara fi hasmu. Orang mau zikir sekarang, mau dengar khutbah, tidak bisa. Karena sepeda motornya masih diperbaiki di situ. Ada main mungkin juga termasuk dalam larang Alhasil, mengurangi fungsinya masjid itu haram. Termasuk dalam ayat ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. آه